Para hadirin yang saya muliakan, Al-Khawarij yang ada di masa kita ini telah melakukan tindakan-tindakan pembunuhan secara brutal tanpa mengabaikan atau menghormati kaidah-kaidah Islam. tanpa menghormati bimbingan Allah dan Rasulnya di dalam menyikapi umat manusia secara umum. Baik manusia yang saya maksud itu orang-orang kafir ataupun muslimin ataupun muslimin yang telah dikafirkan. Mereka tidak menghargai Islam. Mereka tidak menghormati Islam. Islam tidak bernilai di hadapan mereka. Ya, saya katakan itu dengan tegas. Barakallahu fikum. Maka dari itu, tadi sudah saya tegaskan bahwa merupakan kewajiban para ulama terkhusus kemudian para dai untuk menjelaskan kepada umat. Rasulullah Shallallahu menyatakan tentang ulama yang akan terus muncul, akan terus lahir ulama menjelaskan kepada umat ini tentang urusan agama mereka dan menjelaskan kepada umat kebatilan ahlul batin. Rasul menyatakan di dalam salah satu hadisnya Naam يخلق هذا الدين من كل خلف أو يحمل هذا min kulli كل خلف عدوله anhu عنه al الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Adi dan yang selainnya juga Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala Rasulullah menyatakan akan membawa agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil yang berilmu membawa agama ini. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk membersihkan dari ilmu agama ini berbagai penyelewengan, penyimpangan, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Tahrifal ghalib. Orang-orang yang ekstrim. Dan tugas mereka yang kedua adalah untuk membersihkan dari ilmu agama ini tipu daya ahlul batil imtihal mubtili kemudian yang ketiga takwil al-jahilin takwil orang-orang jahil terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul ditakwilkan ditafsirkan bukan pada tempatnya bukan pada tafsir dan takwil yang sebenarnya itu para ulama walhamdulillah mereka hingga hari ini masih ada dan terus mereka dengan sabar menjelaskan kepada umat